طيب بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومواله وبعد ما في كتاب هذا حديث عن الحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم aku hafal. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Sampai kita pada ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Annaha su'ilat an akli sayd fil muhrim Wa Aisyah pernah ditanya tentang bagaimana makan buruan yang dilakukan oleh seorang yang sedang ihram. Qalat Bagaimana seorang yang makan datang buruan tadi? Innama hiya ayyamun qalail. Maka Aisyah menjawab, Sesungguhnya itu hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Qala ma hiya ayyamun qalail fama rabaka fada'hu. Berapa hari yang sedikit maksudnya hari-hari ihram. Berapa hari? Ya. Dari mulai kamu masuk tarwiyah atau dari mulai sebelumnya kalau dia hajinya. Ya. Haji kiran ya. dari mulai datang pakai pakaian ihram sampai pulang. Ya. Paling berapa hari? Lima hari, enam hari. Atau mungkin ada yang nggak nyampe. Kalau dia ifrad. Inna mahiya ayam qalail. Kata Aisyah, itu hanya beberapa hari saja. Maka apa yang meragukan kamu, tinggalkan. Apa yang meragukan kamu, tinggalkan. Hanya beberapa hari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Famarabaka kafadahu Apa yang meragukan kamu, tinggalkan yakni mashtabaha alaika yakni yang tersamar atasmu hal huwa halalun au haram yang meragukan atasmu apakah itu halal atau haram fatrukhu maka tinggalkanlah fa innan nas ikhtalafu fi ibahati akli saydil muharram idza lam yasidhu huwa karena sungguhnya manusia berselisih bolehkah makan buruan makan hasil buruan bagi seorang yang sedang ihram kalau dia tidak memburunya sendiri. Kalau memburunya sendiri, jelas haramnya. Ya. Kalau tidak ihram, jelas halalnya. Iya kan? Kalau dia yang berburu, dilarang. Ya. Karena Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa idha halaltum fastadu." Kalau kalian sudah tahallul, maka berburulah. Berarti sebelum tahallul tidak boleh berburu. Berarti kalau berburu-buruan jelas haram. Sekarang kalau orang yang tidak ihram jelas halal. Wa bainahuma umurun musta'bihah. Sekarang antara keduanya. Yang berburu orang yang halal. Bukan yang ihram. Setelah dapat buruan dikasihkan kepada yang sedang ihram. Bagaimana? Ikhtalafa al ulama. Ini sekarang yang berburu orang lain, bukan orang yang sedang ihram. Sedangkan kami orang yang ihram, bolehkah kami makan hasil buruan itu? Kata Aisyah, "Innama hiya ayyam qalail." Sesungguhnya itu beberapa hari saja. Maka apa yang meragukan kamu tinggalkan, selesai. Jangan kamu makan sebagai kehati-hatian. Famaradaka pada'hu. Halu halalun au haram. Kalau kamu ragu apakah halal apa haram, maka tinggalkanlah. Karena manusia berselisih tentang bolehnya memakan buruan bagi seorang yang sedang ihram kalau bukan dia yang berburu. Wa qad yastadillu bihadza ala anna al-khuruj min ikhtilaf al-ulama'i afdal. Dan bisa jadi kadang-kadang beberapa ulama mengambil ucapan-ucapan seperti ini, riwayat-riwayat seperti ini untuk sebagai dalil anjuran keluar dari khilaf. Khurujan minal khilaf. Di antara ulama. kemudian dikatakan qad yastadil. Kalimat qad dengan fi'il mudhari itu menunjukkan kadang-kadang. Artinya tidak semua para ulama begitu. Ada sebagian mereka yang begitu. Mengambil riwayat-riwayat seperti ini sebagai dalil bolehnya khuruj anil khilaf. Bolehnya kita keluar dari perselisihan dengan cara seperti itu. Para wanita misalnya, ketika ada perselisihan antara cadar itu wajib atau sunnah muakkadah khurujan minal khilaf, pakai aja. Khurujan minal khilaf, supaya keluar dari khilaf. Mau itu sunnah muakkad ya saya pakai, mau wajib juga saya selamat dari dosa. Khurujan minal khilaf ya pakai. Ini kata mereka makruh, kata yang ini haram, kata yang itu halal. Khurujan minal khilaf saya nggak makan. Khurujan minal khilaf saya nggak makan. Kalau halal nggak makan nggak apa-apa kan? Kalau makruh, nggak makan, lebih afdol. Kalau haram, nggak makan, selamat dari dosa. Maka khurujan minal khilaf, saya nggak makan. Dari mana mereka para ulama mengajarkan khurujan minal khilaf dengan cara-cara seperti ini? Dari riwayat-riwayat yang seperti riwayat Aisyah ini. Kata Aisyah, innama hiya ayyamun qalail. Sesungguhnya ini beberapa hari saja. Maka apa yang meragukan kamu tinggalkan. Ya, ini tentang bagaimana makan, makan buruan yang berburunya bukan orang ihram sedangkan dia sedang ihram. Kata Aisyah, tinggalkan. Selamat kamu. Furujan minal khilaf. Walakinnal muhaqqiquna minal ulama'i min ashabina. Liannahu ab'adu anil syubhah. Ini masih berkaitan dengan yang tadi. Khurujan minal khilaf. Minal khilaf. Ini afdal. Kenapa? Liannahu ab'ad anil syubhah. Karena dia lebih jauh dari syubhat selamat dari syubhat. Walakin al-muhaqqiquna al ulama, tetapi para ahli tahqiq, para peneliti dari kalangan ulama, min ashabina, dari sahabat-sahabat kami dan juga dari selain mereka, mereka berpendapat ala anna hadza laisa huwa ala itlaqih, bahwa itu tidak secara mutlak. Pada perkara-perkara tertentu memang bagus, ya pas. Ya, seperti yang kita contohkan tadi. Ini bilang sudah muakkad ini bilang wajib. Ya sudahlah pakai aja. Khurujan minal khilaf. Mau itu sunnah muakkad, mau itu haram, mau itu wajib, saya pakai selamat. Kalau kita tidak pakai dengan alasan sunnah muakkadah, nggak wajib kok sunnah muakkadah. Kalau ternyata wajib, kamu dosa. Iya kan? Demikian pula yang mengatakan wajib, mengajibkan pada orang lain harus kamu harus pakai karena ini wajib dan sebagainya ternyata itu semua akabat muakadah kamu memberatkan orang lain maka khurujan minal khilaf sudahlah pakai aja apa beratnya sih jadi ini sunnah apa wajib udahlah pokoknya pakai aja saya nggak tahu sunnah atau muakadah atau wajib saya nggak paham saya nggak bisa merujukkan lebih selamat pakai aja ini khurujan minal khilaf atau yang seperti tadi perkara halal dengan haram tetapi para muhakkikun menyatakan itu tidak mutlak ada pada kasus-kasus tertentu tidak tepat. Kalimat khurujan minal khilaf tadi. Fa inna min masail ikhtilaf ma thabata fihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah laisa laha mu'arid. Karena di antara perkara-perkara yang mukhtalafun fi yang diperselisihkan para ulama ada perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah membolehkannya dan tidak ada penentangannya. Fattiba'u tilkal rukhsah aula min sinabiha. Maka kita memakai rukhsah dari Nabi itu lebih afdal daripada kita menjauhinya dengan alasan khurujan minal khilaf. Ini oh saya nggak mau. Itu saya nggak mau. Ini saya nggak mau. Itu kamu nggak mau semua. Khurujan minal khilaf. Ini ada persisian, ada persisian, ada persisian, ada persisian. Semua ada persisian. ada dia meninggalkan sekian masalah. Padahal sebagian dari masalah itu Rasulullah SAW merusahkan, membolehkan. Maka tentunya mengambil rukhsahnya Rasulullah SAW lebih afdal daripada kita meninggalkan sesuatu yang halal dengan alasan kehati-hatian. Daripada, daripada yang mendingan-mendingan lah. Walaupun, walaupun. Ini biasanya dengan cara seperti itu. Daripada kita mengerjakan nanti ter ter ternyata ini ternyata itu, ya mendingan seperti ini. Ini khudam nggak bisa diterapkan secara mutlak, nggak bisa. Pada kasus-kasus tertentu bisa, tetapi pada kasus lain tidak bisa. <laughs> Wa ilam takun tilka rukhsah balagat ba'dal ulama. Walaupun bisa jadi rukhsah-rukhsah dari para, dari Nabi SAW tidak nyampe kepada sebagian para ulama. Famtana aminha lidalik. Akhirnya mereka dalam keadaan menghindari yang seperti itu. Karena rukhsahnya tidak dengar yang dia dengar ikhtilafnya. Maka daripada kita masuk dalam ikhtilaf, lebih baik saya tinggalkan saja. Walaupun saya tidak tahu mana yang rajih, saya tinggalkan saja. Ternyata ada rukhsah dari Nabi. Apakah kita ngambil rukhsah dari Nabi atau kita mengikuti ulama tadi yang katanya khurujan minal khilaf, kehati-hatian dia tinggalkan. Wa hadza kaman tayaqqana taharah Contohnya seperti orang yang meyakini taharah wasyakka fil hadati Dia dalam keadaan yakin saya itu berwudu. Kemudian saya ragu. Saya ini batal apa enggak ya? Baik. Kalau pakai kaidah tadi bagaimana? Pakai kaidah tadi kurujan minal khilaf. Daripada daripada ya lebih baik wudu. selesai. Kurujan minal khilaf, khilaf fil batin, khilaf dalam hati Batal enggak, batal enggak, batal enggak. Telah daripada pusing-pusing memperdebatkan batal atau enggak, saya butuh aja lah. Tepat apa enggak tepat diterapkan di sini? Hah? Tidak tepat. Tidak tepat diterapkan di sini karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tentang masalah rukhsahnya. Rasulullah SAW menyatakan layan sarif hatta yasma'u sautan au yajidariha. Kata Nabi, jangan tinggalkan sholat dan jangan kamu berhenti sampai jelas kata Nabi. Apakah terdengar suaranya atau tercium baunya? Kalau sudah jelas suaranya terdengar, fusaun Audurat atau tercium baunya khas, waduh ini betul-betul batal saya. Keluar, butuh lagi. Tapi kalau kayaknya, kayaknya, kayaknya, kayaknya, layan sarif kata Nabi. Jangan keluar. Baik, ini satu perintah dari Nabi. Rukhsah, sudah. Kalau itu tidak meyakinkan, wudhu kamu tadi yakin. Yang yakin lebih kuat daripada yang meragukan. Ini rukhsah dengan hadis. Tetapi kaidah tadi. Kaidah daripada daripada mendingan-mendingan walaupun-walaupun tadi. Yang alasannya khurujan minal khilaf. Daripada kita masuk dalam perselisihan nanti ternyata kita bilang wajib ternyata sunnah. Kita bilang sunnah ternyata wajib. Kita bilang batal ternyata nggak batal. Mau kita bilang nggak batal ternyata batal bagaimana? Lebih baik kita butuh lagi nggak pas. Berarti kamu menentang ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan layan sarif, jangan kamu tinggalkan salatmu hingga kamu dalam keadaan mendengar suara atau mendapati baunya. Dikatakan di sini, fa'inahu sahha anin nabi telah sahih riwayatnya dari Nabi SAW. Wa Nabi menyatakan la yansarif hatta yasma' sautan awiyah tidak riha. Wala in kana syakuhu fis Lebih-lebih lagi kalau keraguan itu dalam salat. Fa innahu la yajuzu lahu qat'uha, maka tidak boleh memutus salat, enggak boleh membatalkan salat. Li sihhatin nahyi anhu karena ada sahihnya riwayat yang melarang untuk menghentikan salat tadi. Yaitu hadis tadi. La yansarif maknanya jangan tinggalkan salatmu, jangan batalkan salatmu. Wa in kana ba'dul ulama yujibu dalik. Walaupun sebagian ulama justru mengharuskan untuk membatalkan salat. Yani husnudzannya adalah ma balaghahum hadzal hadis. Tidak sampai hadis ini. Karena tidak sampai hadis ini, maka memakai kaidah tadi. Daripada kita ragu, lebih baik itu lagi. Selesai. Mau dia itu dalam keadaan tidak batal wudhu lagi kan nggak apa-apa. Apalagi ternyata batal. Kan bagus wudhu lagi memang seharusnya. Maka ini keliru. Kaidah tadi tidak bisa diterapkan ketika ada hadis yang tegas menyatakan layan sorif. Jangan hentikan salatmu. Hingga jelas-jelas kamu batal. Apakah dengan suara yang kamu dengar atau dengan bau yang kamu cium. Wa in kana lirukhsati mu'arid <laughs> imma min sunnatin ukhra atau min amalin ummah bi khilafiha fal aula tarkul amali biha. Kalau ternyata rukhsah tadi memiliki mu'arid keringanan dari Nabi tadi memiliki penentang imma min sunnatin ukhra bisa jadi dari sunnah yang lain dari hadis-hadis lain atau min amalil ummah bi khilafiha atau dari amalan umat secara ijma' menyelisihi hal tersebut, fal aula tarkul amali biha. Maka yang lebih utama kalau kita tidak mengerjakan rukhsah tadi. bin azakumullah. yakni dikatakan wa kadza law kana qad amila biha syududun minan nas. Demikian pula kalau ternyata telah dikerjakan oleh hanya orang-orang yang syudud minan nas oleh orang-orang asing, eh, orang-orang yang sedikit saja, orang-orang yang nyeleneh, syuzud, syad, sedikit nyeleneh saja. Maka kita jangan kerjakan. Washtahara fil ummah al-amalu bi khilafiha. Dan terkenal secara umum di masyarakat umat Islam ini justru berbeda, tidak seperti itu. Di amsaril muslimin, di negeri-negeri muslimin. Min ahdi sahabat, dari zaman sahabat, dan seterusnya fa innal akhdhu bima alaihi amalul muslimin huwal muta'ayyin maka mengerjakan apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin itulah yang muta'ayyin yang sudah tertentu secara ta'yin hendaklah itu yang dikerjakan ini masih berbicara tentang syubuhat berbicara tentang perkara yang meragukan faedahnya tadi yang meragukan sebaiknya ditinggalkan ini punya dalil da'ma yaribuk ila ma la yaribuk atau hadis yang kemarin yang dibahas yaitu bainahuma umurun mustabihat faman ittaqa asyubuhat faqad istabra li'irdihi wa dinih siapa yang meninggalkan atau menjauhi syubhat-syubhat maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya maka masuk kemudian dibahas syubhat itu sekian jenis-jenis syubhat ternyata di sana ada jenis syubhat yang bisa jadi syubhatnya karena ikhtilaf para ulama Sebagian menyatakan ini adalah halal, sebagian mengatakan haram. Baik, tinggalkan atau tidak ditinggalkan? Kalau mengikuti dalil-dalil tadi, tinggalkan. Karena ini meragukan, udah tinggalkan saja. Kalau halal, nggak makan nggak apa-apa toh. Kalau ternyata halal, kalau ternyata haram, apalagi? Saya sudah selama tidak makan. Maka hurujan minal khilaf, walaupun belum tahu mana yang rajin, saya nggak makan dengan dalil da'ma yaribu lari Ternyata itu pun tidak selalu begitu. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang lain seperti pada kasus ketika sholat batal atau tidak batal. Kalau pakai kaidah tadi, udah daripada kamu sholatnya ternyata nggak sah, udah butuh lagi aja, batal. Ternyata Nabi mengatakan jangan, hey, layan sarif, jangan kamu hentikan sholatmu. Kalau sekarang ada yang bentuk lain lagi, ada yang syubhat. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Tetapi dalam keadaan kita melihat amalul muslimin sejak sahabat nggak apa-apa, tabiin nggak apa-apa, tabi tabiin nggak apa-apa, para imam tidak apa-apa, mayoritas kaum muslimin juga tidak apa-apa. Hanya saja yang menjauhinya segerintil manusia yang dikatakan syududun minan nas. Apakah kita khurujan minal khilaf? Udah khurujan minal khilaf tinggalkan saja. Seperti para syawad minan nas tadi itu. Tidak. Justru sebaliknya, kamu ikut salaf, ikut keumuman mereka. Para salafus saleh, para tabi'in, yakni dengan diistilah amalul muslimin, apa yang diamalkan oleh mereka kaum muslimin. Huwal muta'ayyin, itulah yang dikerjakan. Fa inna hadhil ummah qad ajazaha Allah an yudhhira ahlu batinha ala ahli haqqiha. فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو باطل karena kenapa kita memilih mengerjakan apa yang dikerjakan oleh mayoritas mereka karena umat ini qad ajazahallahu an yudhira ahlu batiliha karena umat ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan persetujuan dan Allah sudah menampakkan padanya untuk ditampakkan orang-orang yang ahlu batilnya daripada ahlu haknya. Fama zahar al-amal bihi fil qurun thalatha, maka apa yang tampak zahir di kalangan salaf insyaallah itu adalah hak. Tetapi kalau zahir di umat-umat yang belakangan di umat kita ini belum tentu. Iya kan? Kalau mayoritas sekarang mengerjakan berarti benar. Tepat apa enggak tepat? Tidak tepat. Karena mayoritasnya sekarang adalah orang-orang yang fasikin, orang-orang yang jelek. Tetapi umat yang pertama, generasi pertama, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dikatakan khairu ummatin ukhrijat linnas, dan dikatakan sebagai khairul qurun, dikatakan dengan khairun nasi qarni, dikatakan pula mereka dan radhiyallahu anhu maradu'an. Sekian banyak pujian-pujian terhadap para salaf dari Quran dan Sunnah. Maka apa yang mayoritas mereka mengerjakan, insyaallah itu yang hak. Tetapi tidak bisa pada yang lain. Wa ma'adahu fahuwa batil. Adapun selain mereka atau selain yang apa yang mereka kerjakan dari mayoritas mereka, maka itulah yang batil. Wallahu taala a'lam. Wa hahuna amrun ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت a'malu a'maluhu fi at-taqwa wal wara' fa amma man yaqa' في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك وهاهنا أمر di sini ada perkara yang yang bagi tafattun lahu yang perlu kita perhatikan wahwa anna tanqiq fi tawaqquf 'an syubhat bahwa sampai perkara tadqiq fit tawaqquf 'ani syubhat yakni sampai sekecil-kecil perkara kita berhenti dari syubhat innama yasluh liman istaqamat ahwaluhu kulluha ini wajar dikerjakan pantas dikerjakan oleh orang-orang yang istaqamat ahwaluhu kulluha orang-orang yang memang lurus dan istiqamah dalam semua amalan-amalannya Wajar kalau dia kemudian mau makan sesuatu aja dia nggak berani. Kemudian dia menyatakan, ah daripada saya nanti terkena haram, saya nggak mau makan. Ya. Kehati-hatian. Wara. Kalau istiqomah ahwaluhu kulluha. Kalau orang itu sudah lurus amalan-amalannya, Masya Allah saleh. watashabahat a'maluhu fit taqwa wal wara' dan amalannya hanya berkisar pada takwa dan wara Fa'amma man yaqa maka dia pantas untuk menghindari perkara-perkara subhat tadi yang seperti itu. Fa'amma man yaqa fintihakil muharramatid Ada Adapun orang-orang yang biasa terjerumus di dalam keharaman-keharaman yang jelas. mengerjakan yang ini, yang itu, yang haram-haram. Thumma yurid an yatawarra an syai'in. Kemudian dia ingin untuk berhati-hati dari sesuatu min daqa'iqis syubah dari syubhat-syubhat yang sangat kecil fa innahu la yahtamilu maka ini tidak pantas yang demikian bal yunkar alaih orang ini perlu diingkari apa apa kamu bilang apa saya nggak mau makan nasi karena nasi itu katanya mengandung alkohol daripada daripada kan mendingan mendingan walaupun walaupun dilihat orangnya orang yang ahli maksiat. Sudah, sudah, sudah. Kamu jangan jangan jangan aneh-aneh aja lah. Itu yang wajar-wajar aja. Enggak saya betul-betul berhati-hati. Sudah jangan kadzab. <laughs> Diingkari orang ini. Kenapa? Dia pasti akan membuat sesuatu. <laughs> Fitnah atau bikin sesuatu yang membuat bingung manusia. Karena dia dalam keadaan yang haram-haram dia kerjakan. Sekarang nasi makanannya kaum muslimin seluruh Indonesia dia mau tinggalkan karena katanya mengandung alkohol. Kira-kira bagaimana? Pantas atau pantas wajar atau tidak wajar? Tidak wajar yang demikian. Ya. Bal yunkar alaihi, diingkari dia. Ya. Kama qala Ibnu Umar liman sa'alahu an damil ba'ud. Ya. Seperti seseorang yang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tentang darahnya nyamuk bagaimana hukumnya. Ternyata yang tanyanya dari ahlul Iraq. Ahlul Iraq, ahlul nifaq wa syiqaq Waktu itu ahlul fitnah di sana. Irak isinya segala macam fitnah di sana. Pembunuhan, pembunuhan setiap hari. Ada kelompok di sana Rafidah, ada kelompok pengingkar uh, takdir, ada kelompok di sana gulu, Khawarij, semua di sana. Dan terjadi pembunuhan hampir setiap hari. Tiba-tiba datang orang tanya. Aku mau tanya, darah nyamuk bagaimana hukumnya? Kata Ibn Umar, eh, Yas'aluni an damil ba'ud. <laughs> Waqad qatalul Husain. Mereka bertanya tentang darah nyamuk. Padahal mereka sudah membunuh Al-Husain. Wa sami'tu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huma raihataya fid dunya. Keduanya adalah kekasihku atau orang yang kesayanganku, Hasan dan Husain, kata Nabi. Kenapa diingkari pertanyaan tadi? bertanya yang rinci, yang kecil masalah darah nyamuk. Padahal mereka tiap hari pedangnya berdarah dengan darah manusia. Eh, khawarij. Eh, Demikian keadaannya. Eh, para ulama jeli ketika melihat ada orang-orang yang berbuat sesuatu. Walaupun kelihatannya orang itu Masya Allah sangat hati-hatinya. Darah nyamuk saja hati-hati. Diingkari oleh dia. Nggak mungkin ini. Nggak wajar. Dia biasa menumpahkan darah manusia. Di sana tempat fitnah, tempat pembunuhan di Irak. Wa sa'ala rajulun Bishir ibn al-Harith an rajulin lahu zawjatun wa ummuhu ta'muruhu bi Bertanya seseorang kepada Bishr ibn al-Harith tentang seseorang yang memiliki istri, kemudian ibunya memerintahkan untuk mentalak istrinya. Faqala in kana barra ummihi fi kulli syai'in wa lam yabqa min birriha illa talaqu zaujatihi falyaf'al. Lihat jawaban ulama. Kata beliau, kalau dia biasa mentaati ibunya dalam segala masalah, kecuali satu ini, kerjakan. Ini taati ibumu, talaklah istrimu. Wa in kana yabarruhu yabarruha bi talaqi zaujatihi thumma yaqumu ba'da dhalika ila ummihi fa yadribuha fala yaf'al. Tetapi kalau dia kemudian sok mentaati ibunya, ini adalah ibunya memerintahkan untuk mentolak istrinya, kemudian ditolak istrinya. Kemudian setelah itu dia bermaksiat pada ibunya, memukul ibunya, membentak ibunya. Fala ya faal, maka jangan kerjakan. Paham? Ini maksud. Sama seperti tadi. Perkara yang jelas-jelas dia sudah ngerjakan belum? Baru kemudian bicara yang subhat-subhat. Kalau perkara yang jelas-jelas dia belum kerjakan, yang haram-haramnya jelas dia belum tinggalkan, kemudian sok mau meninggalkan yang subuhatnya sangat dakik, sangat rinci. Nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, katanya ini makanan-makanan ini, semuanya yang ada di operasimu semuanya subhat karena mengandung uh, apa namanya uh, apa itu mereka punya istilah. Dan itu katanya pecin itu dibikin dari uh, babi. Dan katanya, katanya, katanya. Masya Allah, Masya Allah. Kamu udah meninggalkan yang haram-haram. Semuanya. Kalau sudah, wajar. Masya Allah, ini orang soleh. Yang haram-haram semua sudah ditinggalkan. Sekarang yang subat-subat pun dia berupaya untuk berhati-hati. Yang subat-subatnya jelas pun sudah. Tinggal yang rinci-rinci. Dia tinggalkan juga. Maka ini akan azakumullah. Perkara yang sungguh tidak wajar kalau ternyata dia masih terjumus yang haram-haram, masih makan sekian masalah, sekian perkara-perkara yang jelas makruhnya, kemudian dia makan, maka orang ini dalam keadaan tidak wajar ketika mengatakan aku meninggalkan dan itu, meninggalkan ini dan itu. Dan disebutkan harus diingkari. Sebagaimana Ibnu Umar mengingkari orang yang bertanya tentang masalah ba'udah, masalah nyamuk. Kembali kepada ucapan beliau. Nurajab rahimahullahu ta'ala. Wasu'il al-imam رحمه الله An rajulin يشتري baqlan. Ditanya Imam Ahmad tentang seseorang yang membeli baqlan. Wa yashtarit al-khusah, yani allati turbat biha jarzatu al-baql. Sepertinya bakal itu adalah sayur mayur ya. Saya orang yang membeli sayur kemudian memberikan syarat ya. harus diikat ya. dengan ikatan begini begitu. Ya. Faqala ya. Ahmad, "Ais hadhil masail?" Ya. Apa ini maksudnya? Pertanyaan apa seperti ini? Ya. Qila lahu dikatakan kepadanya, "Inna Ibrahim ibni Abi Nu'aim faqala Ahmad in kana Ibrahim ibni Abi Nu'aim fa na'am yushbihu dhak. Ditanya seseorang, ini Imam Ahmad rahimahullah, tentang orang yang beli baklan. Kemudian menyaratkan harus ada syarat ininya, syarat itunya. Yani lati turbat biha uh, eh, jurzat al-baqal. Faqala Ahmad, isyara. Apa itu? Jadi ngapain kalian pakai syarat sesuatu yang kecil seperti itu? Tahu kamu kalau kalau apa beli kangkung atau beli apa ada, ada ikatnya itu maka diucapkan ngapain pakai syarat-syarat seperti itu dengan dengan ikrar syarat ini sebab kalau enggak saya beli nanti ini e, talinya ini enggak halal Masya Allah kehati-hatiannya sangat tinggi maka Imam Ahmad mengingkarinya apa itu maksud kamu perkara apa yang kecil seperti itu kamu bahas dia mau membahas dengan alasan dulu Imam Ibrahim menuhai begini kalau Ibrahim menuhai na'am kalau kamu enggak. Kenapa? Karena mereka para imam sudah mengerjakan semua yang wajib-wajib, sudah meninggalkan yang haram-haram dan berupaya meninggalkan yang makruh-makruh dan meninggalkan yang syubhat-syubhat. Sudah semua, tinggal perkara ini. Dia ragu. Ini saya beli beli kangkungnya, saya nggak beli talinya ini, nggak beli karetnya. Ini karetnya halal apa halal? Tanyakan. Masya Allah. Karena memang imam yang sangat hati-hati dalam semua masalah sudah selesai, tinggal yang kecil-kecil ini yang dia masih ragu. Adapun kamu sambil dipegang kepalanya begitu. Kamu dalam keadaan yang lebih besar dari itu sudah kamu makan. Enggak ribut. Sekarang bicara masalah karet. Saya beli tapi juga uh, saya sama karetnya ya. Ini dihargain. Yang demikian, diingkari. Kalau ternyata orang itu bukan orang yang istiqamah, alal wajibat wala tarkil muharramat dan juga pada tarkil muharramat. Ketika dikatakan innahu Ibrahim ibn Nuaim ibn Abi Nuaim dan seterusnya, faqala Ahmad in kana Ibrahim ibn Abi Nuaim fana. Yusbihu pantas untuk tanya-tanya seperti itu, ya. Wa innama ankara hadhil masail mimman la yushbihu haluh. Sesungguhnya diingkari terhadap orang-orang yang bukan seperti itu keadaannya. Wa amma ahlut tadqiq fil wara'i fayushbih haluha hadha. ini pelajaran penting. Karena kita mendengar berbagai macam ucapan-ucapan manusia dari kalangan orang-orang yang memang jarang belajar atau kurang belajar, tetapi sudah menjadi tokoh. Sehingga isinya masalah-masalah yang seperti ini untuk menunjukkan betapa hati-hatinya dirinya. Saya tidak pakai produk bikinan Amerika. Saya tidak mau memakai produk bikinan orang kafir. Saya tidak mau begini. Saya harus berhati-hati dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa iya? Apa iya? Mau dikorek semua rumahnya? Mau dikorek semua dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Kan Sudahlah. Apa perkara yang halal? Jelas. Yang haram? Jelas. Itu dulu. Kerjakan yang halal, jauhi yang haram. Setelah itu baru kamu berupaya untuk menjauhi yang makruh-makruh. Setelah itu jauhi yang syubhat-syubhat dan terus dan terus dan terus. Meningkat, meningkat, meningkat. Jangan yang ini kamu masih kerjakan, yang haram-haram, kemudian sok membuat sulit manusia dengan mengatakan ini syubhat tidak boleh dikerjakan. Padahal dalam keadaan dia sendiri masih mengerjakan yang haram. Qul bin Qala wa ma ankara, maka diingkarinya adalah pada masalah-masalah yang memang orang itu pantas berhati-hati karena dia sudah meninggalkan yang haram-haram. Amma ahlu tadqiq fil waraq fayushbihaluha hada. Adapun mereka-mereka golongan ahlu tadqiq, orang yang sangat teliti dalam masalah waraknya sudah sangat tinggi. Fayushbihaluhum hada, maka pantas mirip perbuatannya seperti itu. Waqad kana Imam Ahmad dan Suhu yastamil fi nafsihi hadzal wara. Imam Ahmad sendiri pada dirinya melakukan kehati-hatian yang seperti itu. Tetapi ketika orang datang tadi diingkari. Nanya apa kamu? Sudahlah jangan cerita Ibrahim. Ibrahim nggak seperti kamu. Diingkari. Tapi Imam Ahmad sendiri pada dirinya berhati-hati. Fainahu am amara man yashtari lahu samnan faja'a bihi ala waraqatin fa'ama biradil waraqah ilba'i. Bagaimana kehati-hatian Imam Ahmad? ketika minta beli samin, belikan samin. Sudah sampai di rumah saminnya, saja abihi ala warakah. Ternyata dibawa dengan sebuah kertas. Fa'amara biraddihil waraqah. Maka diperintahkan ini, kembalikan kertasnya. Bungkusnya itu kotaknya dikembalikan. Saya tidak tidak membayar kertasnya. Dikembalikan ilal ba'i'. Imam Ahmad rahimahullah. Wa kana Ahmad la yastamiddu محابر أصحابه وإنما يخرج معه محبرة يستمد بها yastamiddu minha. واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال له اكتب فهذا ورع مظلم واستأذنه آخر في ذلك فتبسم Imam Ahmad rahimahullah di antara kehati-hatiannya beliau biasa membawa tinta sendiri tidak memakai tintanya murid-muridnya. Wa kana Ahmad la yastamid min mahabiri ashabi. Wa inna ma yakhruj ma'ahu mihdaratan. Dia membawa sendiri tintanya yang yastamiddu biha. Wa sta'dana rajulun an yaktub min mihbaratihi faqala lahu uktub. Fa hadha wara'u mudlim wara'un mudlin. Wasta'danahu akhar fi dhalika fatabassama wa qala lam yablugh wara'i wala war'aka hadha wa hadha qalahu ala wajhi at-tawadhu' wa illa fa huwa kana fi nafsihi yasta'mil hadha al-wara' wa kana yunkiruhu ala man lam yadhil ala man lam yasil ila hadha al-maqam. Kalian biasa pinjam-pinjaman pensil kan? Hah? Pulpen? Oh, iya. Kalau pinjam itu harus balikan kan? Sekarang saya tanya, berapa banyak kalian pinjam tidak dikembalikan? Dosa itu. Dosa apa dosa? Pinjam dikembalikan dosa. Kamu ketika pinjam ngurangi tinta nggak? Kurangi tinta. Udah dikembalikan tintanya? Belum. Berarti kamu bukan pinjam, minta tinta. Kenapa nggak dikembalikan tintanya? Hah? Ayo cepat minta maaf. Saling minta maaf bahwa saya pernah nyuri cintamu berapa kali. Kalau mereka sudah sampai tingkatnya tinggi, ya ini amalannya sudah masya Allah istiqamah, yang wajib-wajib sudah kerjakan, yang haram-haram sudah dikerjakan, bahkan yang makruh-makruh sudah ditinggalkan, yang haram-haram sudah ditinggalkan, yang makruh-makruh juga sudah ditinggalkan. Maka mereka beranjak kepada yang berikutnya. Yang kecil-kecil pun dia perhatikan. Ini bagaimana hukumnya? Saya beli barangnya. Ini kertasnya saya nggak beli. Kembalikan. Ketika ada seorang ulama beli, balik lagi. Ini termasuk dibayar ya? Oh iya, baru dia pergi. Ya, talinya, karetnya. Kemudian ada masalah tinta. saya minta tindanya. Kemudian yang lain minta izin juga dan sebagainya. Tertawa Imam Ahmad. Memang warokmu dan warokku masih belum sewaroknya para ulama. <laughs> Artinya Beliau mengingkari sungguhnya yang dimaksud murid-muridnya. Tetapi dia dalam keadaan tidak sombong menyatakan saya sudah sampai. Mengatakan belum, belum. Kamu dan kita belum sampai kepada waraknya mereka. Belum sampai ke hati hatiannya mereka para imam-imam, para ulama. Allah Ta'ala Nah. Barakallahu fiikum subhanakal hamdaka la ilaha wa